Dan insya Allah pada pagi ini kita akan meneruskan ya, kepada uh, tema ataupun uh, kabirah yang selanjutnya. Al-kabiratu al-khamisatu wa thalathun. Dosa besar yang ke-35 <clears throat> yaitu nikah tahlil al-muhallil wal muhallal Orang-orang yang melakukan nikah jina buta. Nah, ini merupakan salah satu di antara uh, dosa besar yang pelakunya diancam laknat ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah tahlil itu sendiri uh, dapat digambarkan ya sebagai berikut. Yaitu seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga ya yang telah ditalak tiga oleh suami suaminya atau mantan suaminya nah kemudian laki-laki itu pun sengaja menikahi lalu dengan niat menalak istri eh, wanita tersebut <clears throat> agar dapat kembali dinikahi oleh suaminya yang pertama pernikahan ini disebut juga sebagai pernikahan Cina buta atau nikah tahlil pernikahan ini telah melanggar ya firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Allah berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Allah berfirman, kemudian jika si suami mentalak istrinya setelah talak yang kedua, yaitu talak tiga, maka perempuan itu atau wanita itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan hingga uh, istri tersebut ataupun wanita tersebut menikah dengan suami yang lain atau lelaki yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suaminya yang pertama tadi, dan istrinya itu untuk menikah kembali. Jika keduanya berpendapat, akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, ya seorang wanita tidak halal dinikahi oleh suaminya yang pertama melainkan setelah ia menikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain itu menalaknya atau menceraikannya kembali. Namun ini dengan catatan bahwa ia menikahnya itu tidak dengan niat untuk menghalalkannya bagi suaminya yang pertama. Seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, itu tidak dihalalkan untuk rujuk kembali, hingga wanita itu menikah dengan laki-laki lain, lalu berpisah dengannya dan masa iddahnya selesai selama pernikahan itu tidak bertujuan untuk menghalalkannya bagi suaminya yang pertama ya yaitu tidak dengan tujuan nikah tahlil atau nikah Cina buta jika suami kedua menikahinya karena rasa cinta lalu ia benar-benar bercampur dengannya berhubungan intim berhubungan suami istri dengannya hingga pasangan suami istri itu merasakan kenikmatan pada diri masing-masing kemudian mereka berpisah baik cerai maupun karena kematian maka setelah habis masa iddahnya itu ya wanita itu halal kembali dinikahi oleh suaminya yang sebelumnya telah menalaknya talak tiga ya dia halal kembali dia boleh kembali menikah dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya dengan talak tiga ya jadi syaratnya adalah dia menikah dengan laki-laki lain dan dia merasakan kenikmatan dari pernikahan itu ya keduanya merasakan kenikmatan dari pernikahan itu yaitu telah melakukan hubungan intim. Jadi tidak sekedar akad pernikahan. Demikian pula ya dengan catatan tidak ada niat untuk melakukan nikah tahlil atau untuk menghalalkannya bagi suaminya yang pertama atau mantan suaminya tersebut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ya, istri Rifa'ah al-Quradi datang kepada Rasulullah dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, Rifa'ah telah mentalakku dan telah jatuh talak ketiga, yaitu talak tiga. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair Al-Quradhi. Namun aku tidak merasakan kenikmatan pernikahan bersamanya. Ya, aku tidak merasakan nikmatnya pernikahan bersamanya ya pada e, maksudnya di sini adalah e, apa namanya dia tidak e, disebutkan bahwasanya dia seperti ujung kain hingga ia tidak dapat e, memuaskan ya kebutuhan biologisnya nah demikian ya e, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya la'allaki turidina an ila rifa'ah kelihatannya kamu ingin kembali kepada rifa'ah kemudian Nabi mengatakan la tidak boleh hatta yadhuqa usailataki wa tadhuqi usailatah. Tidak boleh hingga Abdurrahman merasakan kenikmatan darimu dan kamu merasakan kenikmatan darinya. Ya, yang dimaksud adalah ya, jima yaitu berhubungan intim. Ya, batasan minimalnya adalah bertemunya dua khitan. Ya, yang mewajibkan hudud yaitu perjina apa namanya rajam ya eh, apa namanya dan juga mewajibkannya untuk mandi junub. Nah, demikian. Jadi eh, dia tidak halal ya untuk kembali ataupun untuk eh, kembali kepada suaminya yang pertama ya kecuali dengan ia menikah dengan laki-laki lain dan pernikahan itu adalah pernikahan yang benar-benar didorong oleh rasa cinta ya dan kemauan ya bukan dengan niat untuk menghalalkannya bagi suaminya yang pertama. Nah demikian dan orang yang melakukan nikah tahlil ini ya telah meng, e, telah melanggar ya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Jadi berdasarkan ayat dan hadis di atas ya maka seorang wanita tidak halal dinikahi oleh suaminya yang pertama melainkan sesudah terpenuhinya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah pernikahannya dengan suaminya yang kedua adalah pernikahan yang sah yaitu akad yang sah. Yang kedua, pernikahan itu didorong atau dilakukan atas dasar cinta dan tidak bertujuan untuk sekedar menghalalkan wanita itu untuk suaminya yang pertama. Kemudian yang ketiga, keduanya benar-benar telah melakukan hubungan suami istri, yaitu hubungan intim, bertemunya dua khitan setelah akad nikah tersebut dan sama-sama merasakan kenikmatan di balik hubungan intim tersebut. Nah, demikian ya eh, ketentuan ataupun eh, perkara-perkara yang dapat kita uh, ambil dari uh, ayat dan hadis yang kita bacakan tadi. Nah, orang yang melakukan nikah tahlil ini berarti dia telah melanggar ketentuan ayat dan hadis yang kita bacakan tadi. Nah, demikian. Oleh karena itu, pernikahan tahlil ini ataupun nikah tahlil atau nikah Cina buta ini ini termasuk dosa besar yang sangat berat dan perbuatan yang sangat keji. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pernikahan seperti ini dan juga melaknat ya pelakunya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallil wal muhallal lahu. Bahwa Rasulullah melaknat orang yang melakukan ya, nikah tahlil dan orang yang minta dilakukan nikah tahlil itu untuknya yaitu suaminya yang pertama, pihak suaminya yang pertama. Jadi eh, suaminya eh, yang melakukan nikah tahlil itu atau laki-laki yang melakukan nikah tahlil itu dan laki-laki yang di, yang yang minta ya dilakukan nikah tahlil itu untuknya untuknya kedua-duanya ya, mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kedua-duanya mendapat laknat dari eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah itu adalah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallil wal muhallal lahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atau melaknat ya eh, orang yang melakukan nikah tahlil dan orang yang minta dilakukan nikah tahlil itu untuknya. Ya, nah demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi, An-Nasa'i, Ad-Darimi dan lain-lainnya. Ya kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. Nah itulah anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hanya laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya juga laknat dari uh, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah al-muhallil wal muhallal lahu." Allah melaknat ya al-muhallil, laki-laki yang melakukan nikah tahlil dan al-muhallal lahu yaitu suami yang pertama, suami pertama yang minta agar pernikahan itu dilakukan. Nah demikian. Dan hadis semacam ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas ya dan para ulama lainnya. Nah demikian. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan wal amal ala dzalika inda ahli ilmi. Inilah yang diamalkan dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ahli ilmu. Minhum Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Abdullah bin Umar ya wa huwa qaulul fuqaha min at-tabi'in. Ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar dan ini adalah pendapat para fuqaha dari kalangan tabi'in, para fuqaha dari kalangan tabi'in. Abu Ishaq Al-Jujazani uh, eh, diriwayatkan afwan, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bitaisil musta'ar Qalu bala ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-muhallil. La'ana Allah al-muhallil wal muhallal lahu. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang kambing pejantan?" Tais al-Musta'ar, kambing pejantan yang disewakan. Maka para sahabat menjawab yaitu di, diserupakan pelakunya ini dengan kambing pejantan. Ya, dengan hewan. Ya, hewan yaitu kambing yang biasa dijadikan sebagai ya, pejantan untuk membuahi betina-betina, ya kambing-kambing betina. Ya biasa disewa disewa-sewakan nah, demikian. Nah, para para sahabat menjawab, ya tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, itu adalah muhallil dan muhallal lahu, yaitu orang-orang yang melakukan nikah tahlil dan orang yang diminta eh, orang yang meminta untuk dilakukan nikah tahlil itu baginya. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini juga sahih disahihkan oleh uh, eh, Al Albani di dalam Irwaul Ghalil. Dihasankan oleh Al Albani di dalam Irwaul Ghalil. Ya. Taib. Dan ini merupakan pendapat para ulama ya, para sahabat dan para tabi'in. Mereka sepakat bahwa nikah tahlil ini termasuk salah satu di antara dosa besar yang diancam laknat atas pelakunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan pelakunya seperti hewan, kambing pejantan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa yang besar, ya. Uh, diriwayatkan dari beberapa para uh, tabiin atau sahabat dan tabiin diantaranya adalah uh, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya bahwa anna rajulan sa'alahu ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya faqal ma taqulu fi imra'atin tazawwajtuha uhilluha li zawjiha lam ya'murni wa lam ya'lam ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar Bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang aku nikahi untuk aku halalkan bagi suaminya yang pertama, bagi mantan suaminya? Sementara mantan suaminya itu tidak menyuruhku dan dia juga nggak tahu. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "La, tidak boleh. Illa nikah rukbah, Tidak boleh kecuali nikah rukbah, yaitu nikah yang didasarkan oleh rasa cinta, in a'jabta in a'jabatka amsaktaha wa in karihtaha faraqtaha. Maka Ibnu Umar berkata, tidak, itu tidak boleh walaupun suaminya yang pertama ataupun mantan suaminya ya itu tidak menyuruhnya dan tidak juga mengetahuinya. Ya, Ibnu Umar mengatakan tetap tidak boleh. La illa nikah rughbah kecuali nikah itu didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang yaitu memang benar-benar keinginan dan kehendaknya untuk menikah jika engkau menyukainya engkau tetap mempertahankannya dan jika engkau tidak menyukainya maka engkau silakan untuk menceraikannya nah demikian ya jawaban dari eh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian beliau mengatakan Wa inna kunna nu'iddu hadha safahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada masa Rasulullah kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai perzinaan. Ya, kami menganggap pernikahan semacam ini adalah suatu perzinaan, sifah. Nah, ini adalah athar yang sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Ausat ya dan juga uh, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. Nah demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'ah. Jadi Ibnu Umar berpendapat bahwa nikah seperti itu adalah pernikahan yang batil. Tidak sah dan pelakunya dianggap ya pada masa Nabi ya itu dianggap sebagai suatu perzinaan. Wal billah. Adapun asar dari para sahabat dan tabi'in ya telah diriwayatkan oleh Al-Asram dan Ibnu Mundir mundhir dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ia berkata la utiya bimuhallilin bimuhallilin wala muhallalin lahu illa rajamtuha. Ya, tidaklah didatangkan kepadaku seorang pelaku nikah tahlil, ya muhallil, pelaku nikah tahlil dan orang yang meminta untuk dilakukan untuknya atau muhallil lahu illa rajamtuhuma, melainkan aku akan merajam keduanya. Aku akan merajam keduanya. Demikian pula Ibnu Umar ditanya, uh, uh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang tahlilul mar'ah li zaujiha. Tentang seorang wanita yang minta dirinya dihalalkan untuk suaminya yang pertama, untuk mantan suaminya. Maka beliau mengatakan, faqala Ibnu Umar, "Dzalika as Itu adalah perzinaan. Itu adalah perzinaan. Nah, demikian. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf keduanya dan dengan sanad yang sahih. Taib. Nah demikian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Syarik al-Amiri dia mengatakan sami'tu ibn Umar wa qad su'ila an rajulin talaqa ibnata ammin lahu thumma nadam. Ya, aku mendengar Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan ya is, uh, anak paman putri pamannya yaitu e, dia punya istri ya, yang berasal dari putri pamannya sendiri dan dia telah mentalaknya dengan talak tiga kemudian dia menyesal ya kemudian dia menyesal telah mentalak istrinya tersebut ya dengan talak tiga summa fiha kemudian dia ingin kembali ya kemudian ia menyukainya kembali ya ingin kembali kepada istrinya itu ya fa arada rajulun ayatazawwajaha liyuhilla ya, liyuhillaha lahu kemudian ada seorang laki-laki yang ingin membantunya ya menikahi istri mantan istrinya itu agar mantan istrinya itu halal baginya maka faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ibnu Umar berkata kilahuma zanin keduanya itu pezina yaitu laki-laki yang menikahinya itu ya dan juga eh, laki-laki eh, laki -laki yang eh, apa namanya yang minta untuk ya dilakukan nikah nikah Cina buta itu, ya nikah talil itu, ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan wa in makasa isyrina sanah. Walaupun keduanya bersama selama 20 tahun atau sejenisnya au nahu dzalika idza kana ya'lam annahu yuridu ayyuhillaha. Jika dia tahu bahwasanya ya laki-laki itu menikahi ya mantan istrinya itu untuk menghalalkannya bagi dirinya. Nah demikian ya khanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya jadi uh, uh, para sahabat yang menganggap bahwa perbuatan ini se, derajat ataupun sama ya derajatnya ataupun sama taraf uh, kedudukannya dengan suatu perzinaan dan zina itu adalah satu dosa besar ya demikian. Ya, dan uh, pendapat yang serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sa'alahu rajulun ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya Faqal Ibnu ammi talaqa imra'atahu talatan. Ada sepupuku, ya anak pamanku, dia mentalak istrinya dengan talak tiga. Semanadam, kemudian dia menyesal. Maka Ibnu um, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ibnu ammi ka'asa rabbahu fanadam." Ya sesungguhnya anak pamanmu itu telah mendurhakai Robnya kemudian dia menyesal wa atau syaitan kemudian dia mengikuti menaati syaitan falam yaj'al lahu makhrajan dan syaitan tidak memberikan baginya jalan keluar faqal kemudian laki-laki itu berkata kaifa tara fi rajulin yuhillaha bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang melakukan itu yang menikahi eh, mantan istrinya itu untuk menghalalkannya baginya maka beliau mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mayyukhadi Allah yakhda'uhu Barang siapa yang melakukan tipu daya terhadap Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu dayanya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu dayanya. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan juga Tahawi dengan syarat yang sahih disebutkan juga oleh Syalbani di dalam Irwaul Ghalil. Demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, demikian juga para tabiin, ya juga berpandangan serupa bahwasanya ini adalah suatu perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, jika kana niyatu ahadi thalathah, az-zawjul awal aw az-zawj al-akhir aw al-mar'ah at-tahlil fa nikahul akhir batilun wa la tahillu lil awal." Ya, Ibrahim An-Nakhai mengatakan jika tujuan salah satu dari tiga pihak ini, yaitu suaminya yang pertama, suaminya yang terakhir, dan ya, suami yang terakhir ya, dan wanita ya, si istri itu adalah nikah tahlil, ya, adalah adalah nikah tahlil, nikah cina buta. Ya, jadi sana ada tiga pihak. Ya, pihak pertama adalah mantan suaminya. Yang kedua adalah suaminya yang yang yang yang yang bersama dia sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah si wanita itu. Jadi ada tiga pihak di sini, wanita, ya kemudian dua laki-laki yang pertama mantan istri mantan suaminya yang kedua adalah suaminya yang terakhir jika ketiga pihak ini ada niat untuk melakukan cina, uh, nikah cina buta tadi maka pernikahan itu batil ya maka pernikahan itu batil dan ya si wanita itu tetap tidak halal ya si wanita itu tetap tidak halal bagi su mantan suaminya atau suaminya yang pertama ia tidak halal bagi mantan suaminya. Nah demikian yang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di antara para uh, sahabat dan tabi'in yang berpendapat seperti ini ya seperti, eh, di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, Al-Lais bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Ahmad ya, Imam Ahmad. Wa qala Ismail bin Sa'id, Ismail bin Sa'id mengatakan sa'altu al-Imam Ahmad anil rajul yatazawwajul mar'ah wa fi nafsiha ayuhillaha li zawjihal awal walam ta'lamil mar'ah bidzalika Ismail bin Said berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Ya, di dalam hatinya dia berniat untuk menghalalkannya bagi suaminya yang pertama, yaitu mantan suaminya. Sementara si wanita ini tidak mengetahuinya. Fakal maka ya Imam Ahmad menjawab, huwa muhallilun. Dia adalah pelaku nikah tahlil, pelaku nikah cina buta. Nah demikian. Wa idza arada bidzalikal ihlal fahuwa mal'un. Jika maksud dan tujuannya adalah ihlal untuk menghalalkannya bagi mantan suaminya tersebut, maka dia adalah orang yang terlaknat, orang yang kena laknat. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah dia mengatakan idza syarata tahlil fil aqd ya fabatal al akad jika dia mensyaratkan nikah tahlil di dalam akad tersebut maka akad itu adalah batil akad tersebut tidak sah nah demikian ikhwanifiddin wa huwa kanikahil mut'ah nah dia kedudukannya sama dengan nikah mut'ah demikian pendapat uh, Imam uh, Syafi'i rahimahullahu taala jadi dari uh, apa namanya penuturan dari para ulama tadi ya jelaslah bahwasanya nikah Cina buta ini termasuk uh, salah satu di antara perkara yang diharamkan oleh syariat. Ya dan pelakunya mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah bahkan menyamakan pelakunya itu seperti ya binatang. Nah di dalam hal ini uh, telah uh, ditulis sebuah buku ya oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ya khusus membahas masalah ini secara panjang lebar ya beliau beri judul buku tersebut yaitu Bayanud Dalil ala Ibtalit Tahlil ya Bayanud Dalil ala Ibtalit Tahlil yaitu buku khusus yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang membahas secara panjang lebar tentang masalah ini ya penjelasan tentang dalil-dalil yang mengharamkan nikah tahlil Nah, di dalam kitab Rodotun Nadiyah disebutkan ya, aku menyatakan yaitu penulis kitab Ar-Raudhah mengatakan bahwa hadis tentang laknat kepada al-muhallil pelaku nikah Cina buta diriwayatkan dari sekelompok sahabat melalui beberapa jalur sanad yang sebagiannya sahih dan sebagiannya hasan. Beliau mengatakan perlu diketahui bahwa ancaman berupa laknat itu diberikan atas perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat. <coughs> ya diharamkan di dalam syariat yang suci ini. Bahkan laknat alhamdulillah. Bahkan laknat hanya diberikan kepada perbuatan yang termasuk kategori dosa besar. Dan nikah tahlil diharamkan dalam agama Islam. Seandainya ya nikah seperti ini dibolehkan, pastilah pelakunya yaitu muhalil dan orang yang meridhoinya dan meminta hal itu dilakukan yaitu muhallal lahu tidak akan dilaknat Nah, dengan jatuhnya laknat ini menunjukkan bahwa pelaku uh, pelakunya itu telah jatuh di dalam dosa besar. Lebih lanjut, sekiranya laknat atas pelaku tidak menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, tentu tidak ada satupun lafal yang dijadikan sandaran pengharaman di dalam syariat Islam. Ya andainya ya laknat ini tidak menunjukkan pengharaman nikah tahlil, ya tentunya ya eh, kata-kata tidak ada ya satu pun lafal yang dapat dijadikan sandaran dalam uh, sebagai pengharaman di dalam syariat Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa laknat itu jelas menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Ya haramnya perbuatan tersebut dan pelakunya ya uh, sebagaimana definisi dosa besar yang telah kita jelaskan jatuh telah eh, uh, ke dalam suatu perbuatan dosa besar yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Baik. Dan e, Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa nikah tahlil ini tidak dibolehkan di dalam semua ajaran agama. Perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat Nabi dan tidak pula tidak ada seorang pun dari mereka yang memfatwakan pembolehannya. Ya, di samping itu, cobalah tanyakan kepada orang-orang yang kurang memperhatikan keadaan manusia, berapa banyak wanita-wanita yang merdeka dan baik-baik yang berada dalam cengkeraman nafsu seorang muhalil Lalu ia setelah ia menceraikannya, wanita itu pun menjadi simpanannya. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah suatu kita katakan uh, satu kebaliman-kebaliman yang dilakukan oleh manusia, ya, oleh manusia. Maka ini tidak halal untuk dilakukan oleh ya seorang muslim. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan pelakunya itu seperti kambing pejantan ikhwanifiddin dan para pendengar yang berbahagia. Taib. Nah, oleh karena itu, para fiddin ya dapat kita simpulkan bahwa ya eh, bahwa nikah tahlil ini diharamkan secara keras. Nah, dan pelakunya jatuh dalam suatu perbuatan dosa besar seperti yang dikatakan oleh para ulama tadi. Uh, adapun ya pendapat-pendapat yang membolehkannya ya karena demikianlah di dalam masalah fikih ya hampir eh, semua pen, perkara itu ada perbedaan pendapat di dalamnya, tapi tidak semua perbedaan pendapat itu muktabar. Nah ini harus dijadikan sebagai uh, ini harus harus digaris atasi. Ya, tidak semua perbedaan pendapat di kalangan fukoha di dalam masalah-masalah furu' fikhiyah itu muktabar. Nah di sana ada perbedaan-perbedaan yang tidak muktabar dan tidak perlu diperhatikan. Ya seperti perbedaan di dalam masalah ini. Ya sebagian ulama yang membolehkan nikah tahlil ya yaitu eh, ashabur ra'yi ya ashabur ra'yi ya mereka mengatakan ya ashabur ra'yi ya yaitu orang apa namanya pengikut eh, pendapat Hanafiyah ataupun orang-orang yang mengedepankan logika ya orang-orang yang mengedepankan logika ya mereka mengatakan ya ini adalah perbuatan baik untuk saudaranya sesama muslim ya dengan niat baik untuk merajut kembali hubungan suami istri yang terputus tersebut. Anak-anak mereka dan keluarga mereka. Ya ia termasuk orang yang berbuat baik dan tidak ada celah atas orang-orang yang berbuat baik apalagi dijatuhi laknat atas mereka. Nah ini pendapat ahlu ra'i atau ashabur ra'i. Mereka membolehkannya. Bahkan mereka mengatakan itu adalah perbuatan baik, ya niat baik untuk saudaranya sama muslim ya dan juga e, tidak berhak untuk dijatuhkan laknat atas mereka. Nah, nah pendapat seperti ini tidak perlu dihiraukan ya sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dan e, dan yang lainnya bahwa sebagian ahli ilmu mengatakan pendapat ashabur ra'yi dalam masalah ini harus dibuang jauh-jauh. Ya pendapat ahlur ra'yi di dalam masalah ini harus dibuang jauh-jauh Ya, jadi tidak perlu diperhatikan eh, perbedaan pendapat yang terjadi ya di kalangan ulama ya di dalam masalah ini karena para ulama sepakat ijma dari mereka para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in bahkan aimatu uh, eh, ya, apa namanya al-matbu al-matbu'in bahwasanya nikah tahlil ini atau nikah cina buta ini adalah diharamkan dan pelakunya mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Nah demikian. Jadi perbedaan pendapat atau pendapat yang menyelisihi di dalam masalah ini itu tidak mu'tabar ya sebagaimana dikatakan oleh para ahli ilmu pendapat ahlur ra'yi ya pendapat ahlur ra'yi dalam masalah ini harus dibuang jauh-jauh ya tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu dijadikan satu iktibar ya nah demikian Asy-Syaukani mengatakan di dalam kitab Nailul Autar tentu tidak samar lagi perkataan itu jauh sekali dari kebenaran ya Beliau mengatakan, ya tidak diragukan lagi kata beliau, tidak samar lagi bahwa perkataan ataupun pendapat ahlu ra'i itu jauh sekali dari kebenaran. Bahkan termasuk jidal dengan kebatilan dan dusta. Bantahnya tidak samar lagi bagi orang-orang yang berilmu. Ya demikian. Allah dan Rasulnya menjatuhkan laknat atas pelakunya. Apapun niat pelakunya, baik maupun buruk. Ya, walaupun pelakunya itu dengan niat baik sebagaimana yang kita ceritakan tadi, ya dari para salaf yaitu para sahabat ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang laki-laki yang ya, atau seorang laki-laki yang bertanya kepadanya dia ingin menikahi seorang wanita untuk menghalalkannya bagi mantan suaminya ya agar dia bisa rujuk kembali kepada mantan suaminya apa kata Ibnu Umar inna kunna nu'id na'uddu hadza safahan ya kami dulu menganggap ya hal itu sebagai satu sifah yaitu satu perzinaan satu zina nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an uh, adapun Ibnu Abbas mengatakan tadi ya bahwa uh, orang ini telah eh, melakukan tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan bertipu dayanya jadi itu bukan perbuatan baik walaupun pelakunya menganggap itu satu kebaikan seolah-olah dia e, telah membantu saudaranya untuk kembali kepada mantan istrinya. Namun itu bukanlah suatu perbuatan baik. Jadi agama ini kalau ditimbang-timbang dengan akal, kita bisa sesat jadinya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya agama itu ya dengan rai, dengan logika, maka bagian bawah al-khuf itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun demikianlah agama tidak dengan logika. Agama bukan dengan logika. Nah, jadi orang-orang yang melakukan nikah Cina buta ini walaupun dia menganggapnya itu suatu kebaikan, dia ingin menolong saudaranya, ya bagaimanapun baik niatnya tersebut, namun ya dia tetap mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini tidak berkaitan dengan niat baik. Ya, jadi tidak cukup dengan niat saja. Nah, di dalam Islam kita mengetahui bahwa setiap amal itu ada dua syarat yang harus menyertainya. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, niat yang saleh dan ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dan sejalan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini mungkin niatnya baik, ya. Akan tapi dia tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat pelakunya dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pelakunya. Nah demikian yang khanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Nah kemudian ya jika seorang laki-laki ya menikahi wanita dengan tujuan menghalalkannya untuk mantan suaminya. Ya, kemudian dia sadar. Dia taubat, ya setelah pernikahan itu dia taubat, wah dia sadar dia telah melakukan suatu suatu hal atau perkara yang haram, dosa besar. Lalu dia bertaubat dan ia berubah pikiran untuk tetap mempertahankan wanita ini sebagai istrinya. Gak jadi dia talak, gak jadi dia ceraikan untuk mantan suaminya. Dia tetap mempertahankan. dia sudah taubat dari dari perbuatannya. Nah, maka tidaklah halal baginya hingga eh, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak halal baginya hingga ia memperbaharui akad nikahnya dengan wanita tersebut. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Ya, masalahnya adalah setelah dia taubat ini, apakah dia harus uh, memperbaharui ataupun mengulangi akad nikahnya dengan wanita tersebut? Nah, sebagian ulama mengatakan dia eh, harus memperbaharui akad nikahnya dengan wanita tersebut. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, mereka mengatakan tidak halal dia untuk uh, tidak halal wanita itu baginya hingga ia memperbaharui akad nikahnya tersebut. Nah, adapun pendapat yang lainnya mengatakan ya, ia boleh mempertahankannya sebagai istri tanpa harus memperbaharui akad nikahnya. Sebagaimana yang telah dinukil secara sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki untuk menghalalkannya dengan mantan suaminya. Maka Umar bin Khattab memerintahkan laki-laki itu agar tetap mempertahankan si wanita dan tidak mentalaknya dan mengancam akan menghukumnya bila ia menalaknya. Nah demikian. Jadi itu berarti bahwa nikah mereka sah tanpa harus memperbaharui akad nikah. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya dia tetap dia boleh terus mempertahankan si wanita tersebut tanpa harus memperbaharui akad. Nah ini pendapat ulama yang lain dan yang rajih wallahu alam adalah pendapat yang kedua Nah, inilah pendapat yang lebih tepat, ikhwan fillah. Wa'azani Allah wa iyyakum jami'an. Namun dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas perbuatannya itu, ya, lalu dia tidak uh, berazam untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Ya, dan dia ya melakukan amal soleh, yaitu dia mempertahankan ya wanita itu ya sebagai bukti dari taubatnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an ya uh, itu adalah uh, apa namanya uh, yang harus dilakukannya. Adapun akad dia tidak perlu memperbaharui akadnya dengan wanita tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah demikianlah ikhwan fiddin azannya Allah wa iyyakum jami'an ya. E, dosa besar yang ke-35 yaitu ya muhallil dan muhallal lahu. Ya pelaku nikah Cina buta dan orang yang minta untuk dilakukan nikah tersebut baginya. Nah, ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an, ini adalah suatu perbuatan ya dosa besar yang pelakunya diancam oleh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan laknat ya dan ini menunjukkan bahwasanya itu adalah suatu perbuatan dosa besar yang harus kita jauhi ya apalagi sekarang ini ya masih banyak praktek-praktek seperti ini beredar di tengah-tengah masyarakat Ya, mungkin sebahagian dari mereka tidak tahu bahwasanya nikah Cina buta ini adalah suatu uh, yang diharamkan. Ya, bahkan pelakunya mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Nah, hendaknya mereka ya mempelajari dan kembali menuntut ilmu ya dan mem, apa namanya mengkaji kembali masalah ini bahwa uh, uh, syariat Islam telah mengharamkan perbuatan tersebut. Yang kedua, mereka melakukannya dengan takwil atau mengikuti pendapat yang keliru ya pendapat ahlu ra'yi tadi ya pendapat sebahagian ulama nah demikian ya, ya lalu mereka meng, karena mengikuti hawa nafsu melakukannya ya melakukan nikah Cina buta ini bahkan ada orang yang memang dibayar untuk melakukannya dibayar dia eh, di, uh, untuk melakukan nikah Cina buta ini nah ini uh, adalah orang-orang yang ya kita yang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi ya telah mendapat laknat ya dari Allah dan Rasulnya dan juga ya para sahabat dahulu menganggap ini adalah suatu uh, kita katakan perzinaan ya suatu perzinaan yang ya, ya kita tercela dan keji nah demikian ikhwan fiddin dan para pendengar yang berbahagia nah sebagian orang ada yang melakukannya dengan bayaran ikhwan fiddin nah, ini jelas ya bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang haram dan pelakunya mendapatkan ya kemurkaan dari Allah ya dan Rasulnya. Nah demikian ya Khonifuddin. Ya da, da, dalam dalam hal ini hendaknya diperhatikan betul-betul bahwa kalau kita cari-cari perbedaan pendapat di kalangan ulama ya tentu saja ada saja itu perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Nah dalam hal ini ya kita mengingatkan bahwa ya man tatabba azallatal alim tasandak barang siapa mengikuti ya kekeliruan-kekeliruan uh, para ulama ketergelinciran mereka kesilapan para ulama, maka dia bisa berubah menjadi zindik. Ya, maka ia bisa menjadi zindik. Ya bayangkan saja kalau ini yang yang dalam ilmu fikih itu disebut sebagai talfik, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama bukan dengan dalil tapi dengan hawa nafsu. Ya semata-mata karena mengikuti hawa nafsu. Coba bayangkan jika kita dibolehkan melakukan hal seperti ini, maka ya mungkin seseorang akan melakukan nikah tanpa saksi, tanpa mahar ya dan tanpa wali. Karena mengikuti pendapat-pendapat ulama yang keliru di dalam masalah ini, ya, dia nikah tanpa saksi. Nah, itu pendapat ya Imam Malik. Dia nikah tanpa wali itu pendapat Imam Abu Hanifah. Dia menikah tanpa mahar maka itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Maka demikian dengan demikian ya dia menikah tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa mahar. Nah, apa bedanya dengan perzinaan? Nah, jadi ya kalau seorang itu mengikuti kekeliruan-kekeliruan dari para ulama ini, maka mereka bisa jatuh dalam kezindikan. Ya, namanya manusia pasti ada keliru. Hingga para imam juga ada beberapa uh, eh, zalat kita katakan, ketergelinciran dan keanehan. Ya, ya, dari pendapat-pendapat mereka. Nah demikian. Jadi tidak boleh kita mengikuti ketergelinciran ataupun ke kekeliruan ataupun kesilapan atau kesalahan pendapat-pendapat dari para ulama tersebut. Ya demikian juga di dalam masalah eh, nikah tahlil ini. Kalau kita ikuti pendapat ahlu ra'i, ya maka ya seorang akan bebas saja melakukan nikah Cina buta. Bahkan kalau bisa dia ya pasang tarif untuk melakukannya sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini. Nah, demikian. Jadi hendaknya kita ketahui bahwa para ulama telah sepakat dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam syariat. Nah, itu demikian ya ikhwan fillah, azanillahu jami'an. Ya, pertemuan kita pada hari ini kita membahas ya satu hmm, apa namanya tajuk ataupun tema yaitu uh, uh, dosa besar yang ke-35 ya uh, muhallil dan muhallal Ya, dosa besar yang 335 adalah ya para pelaku nikah tahlil dan orang-orang yang meminta dilakukan nikah tersebut untuk dirinya. Nah, demikian. Ya, itulah uh, kajian kita pada hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, syukuran jazil khairan, barakallahu fiqh para ustaz dan demikian ikhwatul iman, rahimakumullah, pendengar radio rojo manapun anda berada, pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al-Maidani, Hafizullah dari pembahasan Al-Kazair, dan telah sampai di poin yang ke-35, yaitu mengenai dosa besar nikah tahlil dan telah dijelaskan apa tadi nikah tahlil mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya langsung anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 081 dan untuk kesempatan pertama kami akan beri kesempatan di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, terputus, kami mohon maaf. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung untuk bertanya kepada Ustaz Abisan mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu pembahasan mengenai haram e, dosa besar nikah tahlil Ya di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oh, dengan Umu Afifah di Silahkan dikecilkan terlebih dahulu volume radionya. Halo. Ya, silahkan. Uh, tadi Ustadz menjelaskan apabila suami mentalak tiga istrinya suami tersebut harus menikah lagi. Lalu itu balik ke istrinya. Uh, uh, sebagian anak pernah mendengar uh, suami setelah menikahi dengan perempuan lain, tetapi perempuan yang baru dinikahinya itu langsung ditinggalkan. Sedangkan perceraian uh, selalu dibenci oleh Allah. Eh, gimana hukumnya suami tersebut ini Ustaz? Nah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya mungkin uh, sedikit keliru dalam memahaminya tadi bahwa yang harus menikah itu adalah istrinya bahwa ia istrinya itu tidak halal bagi mantan suaminya yang telah mentalak tiga istrinya itu untuk ke, untuk kembali, untuk menikah kembali keduanya, untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan hingga istrinya ini menikah dengan laki-laki lain. Ya, dengan pernikahan sebagaimana yang kita sebutkan tadi dengan tiga syarat ya. Yang pertama pernikahannya dengan suaminya yang kedua tadi adalah pernikahan yang sah dengan akad nikah yang sah. Yang kedua, pernikahan itu dilakukan atas dasar cinta dan tidak bertujuan untuk sekedar menghalalkan wanita itu untuk suaminya yang pertama. Ya, kemudian yaitu mantan suaminya maksudnya. Yang ketiga, keduanya benar-benar telah melakukan hubungan intim, hubungan suami istri setelah akad nikah. Ya, yaitu istri istrinya itu dengan laki-laki lain tersebut. Ya, jadi yang yang disyaratkan harus menikah itu bukan suaminya. Nah, suaminya mau menikah mau tidak menikah ya nggak ada kaitannya. Yang eh, diharap yang, yang menjadi syarat ya adalah si wanita yaitu mantan istrinya ini menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang dilakukan atas dasar cinta dan telah melakukan hubungan intim ya antara keduanya. Nah, demikian. Nah, jadi laki-laki ini enggak, eh, dan mantan suaminya itu ya, tidak ada kaitannya dengan eh, dengan dengan dengan hal ini, eh, dengan menikah Cina buta ini. Dia menikah atau tidak menikah sama saja. Ya, yang menjadi syarat adalah istrinya atau mantan istrinya ya, yang harus menikah lagi karena dia telah mentalak tiga istrinya tersebut. Nah, maka sebagai hukumannya Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkannya kembali ya kepada istrinya itu hingga istrinya itu atau mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Nah, demikian. Dengan tiga syarat tadi, yang pertama pernikahan ya pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, kemudian pernikahan itu dilakukan atas dasar cinta, Kemudian yang ketiga, ya keduanya telah melakukan hubungan intim setelah akad nikah tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah. nah, demikian. Nah, sekarang jazakallahu khairan dan jawaban tadi merupakan jawaban dari pertanyaan yang berada di pesan singkat sungguh yaitu eh, hamba Allah yang berada di Banyuwangi. Dan kesempatan kedua masih kami beri kesempat masih kami berikan di line telepon di 0218236543. Terputus. Ya sambil menunggu ada pertanyaan Ustaz dari pesan singkat. Ya. Ya ada pertanyaan. Ya, Ustaz, ya. Eh, apakah sama dosanya bagi orang yang eh, berpartisipasi dalam nikah tahlil ini eh, seperti halnya yaitu hakim, saksi dan eh, yang lainnya Ustaz yang apa yang mendukung dari nikah tahlil ini? Apakah dosanya sama dengan dosa pelakunya? Ya, nas yang, di, yang tercantum di dalam uh, hadis itu adalah uh, laknat itu jatuh pada ya muhalil dan muhallal lahu. Ya, muhalil dan muhallal lahu. Orang yang melakukan nikah tersebut dan orang yang minta dilakukan untuknya yaitu mantan suami. Ya, mantan suami itu suami pertama tadi yang telah mentalak tiga istrinya tadi. Dan laki-laki yang menikahi wanita itu. Adapun wanita itu ya di dalam nas hadis tidak disebutkan ya Ya, jadi nas itu nas laknat ini jatuh pada kedua pihak ini. Ya, namun yang lain jika mengetahuinya dan meridainya, ya misalnya si istri ya mengetahuinya dan dia meridainya, maka dia bisa jatuh juga kepada ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal wal udwan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelang pelanggaran. Demikian pula semua pihak ya saksi-saksinya, eh, hakimnya atau uh, wali apa namanya qadinya ya, dan juga pihak-pihak yang terkait di dalamnya itu jatuh dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan maksiat, dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah demikian wallahu alam bisawab. Mereka tetap jatuh dalam perbuatan dosa Nah, demikian. Wallahu alam. Karena mereka termasuk orang-orang yang muta'awin, bekerja sama di dalam melakukan suatu perkara yang mendatangkan murka dan laknat Allah dan Rasulnya. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dan selanjutnya masih kami terima di line telepon 0218236543. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dikecilkan terlebih dahulu Ibu, volume radionya ada feedback. Oke. Okay. Iya Ya, langsung oh. ke inti pertanyaan Bu ya. Tanya Ustaz, uh, tadi kan masalah tentang nikah tahlil ya. Tadi saya nggak ngerti nikah tahlil itu apa sih gitu. Cuman saya ada mendengar kawan saya, dia itu nikah secara hakikat. Kalau nikah secara hakikat itu kan secara yang tidak nyata. Apakah itu dibenarkan dan diperbolehkan Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz? Iya bisa. Iya silakan nikah apa tadi nikah hakikat betul Oh, saya juga kurang paham istilah itu nikah tahlil ini kalau dalam istilah kita itu disebut juga dengan sebutan nikah Cina buta ya gambaran tentang nikah ini telah kita sebutkan tadi yaitu seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya atau mantan suaminya. Nah, kemudian selesai masa iddahnya, ya e, setelah selesai masa iddahnya. Nah, dengan tujuan untuk agar ya wanita ini dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya ya, atau mantan suami ya, dari wanita ini yang telah mentalak tiga ya, ya istrinya tadi. Nah, demikian. Nah, itulah dia gambaran tentang nikah tahlil ya. Jadi sekali lagi nikah tahlil ini disebut juga dengan sebutan nikah Cina buta yaitu seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya ya dengan tujuan agar dia ya halal bagi mantan suaminya tadi ya dan ini tentunya tidak dihalalkan oleh Allah karena Allah mengatakan hatta tangkiha zaujan ghairahu ya jika dia mentalaknya ya wa in talaqaha jika ya, si suami mentalak tiga istrinya falatahillahu maka tidak halal baginya yaitu bagi si suami ini ya untuk kembali rujuk kembali kepada mantan istrinya hatta tangkiha hingga si istri ini menikah kembali dengan menikah ya ya menikah dengan zaujan ghairahu dengan laki-laki lain selain dari suaminya yang pertama. Nah, jadi jika ya suaminya ini ya suami ya, laki-laki ya, ini menikahinya dengan tujuan untuk menghalalkannya bagi mantan uh, suaminya, maka inilah yang disebut dengan nikah Cina buta atau nikah tahlil dan ini ya perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Adapun nikah hakikat saya nggak ngerti apa maksudnya nikah hakikat. Ya nikah ada syarat-syaratnya ya ada ketentuan-ketentuannya. Jika dilakukan menurut ketentuan-ketentuan itu maka dikatakan nikahnya akadnya sah. Nah, wallahu alam bisawab apa yang dimaksud dengan nikah hakikat. Ya, ada yang tidak hakikat ya rupanya. <laughs> juga kurang paham. Ya, wallahu alam. Ah, nah, Ya, sekarang jazakallahu khair sekali lagi atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya yeah. kami beralih di pesan singkat kembali ada pertanyaan dari Umu Ani. Ya Ustaz, ya. saya sudah bercerai dengan suami yang dan sudah lama. Setelah menikah lagi, saya selalu teringat kepada suami yang pertama karena akhlaknya yang jauh lebih baik dari suami yang kedua ini. Saya selalu berdoa kepada ya. Allah agar dipertemukan kembali kepada uh, yang pertama. Nah, apakah keinginan saya ini berdosa karena saya uh, saat ini masih dalam posisi sebagai istri ya dari suami yang kedua? Yes, yang jadi pertanyaan pertama adalah apakah nikah eh, suami yang pertama tadi telah mentalak tiga? Ya, kalau sudah mentalak tiga maka berlakulah ayat tadi. La tahillulahu. Tidak halal dia bagi mantan suaminya itu hatta tangkiha goyrohu hingga dia menikahi eh, laki-laki lain. Namun jika tidak talak tiga, maka dia boleh rujuk masih dalam eh, kategori talak rajai. ya talak rajai itu talak yang masih dibolehkan baginya untuk rujuk selama eh, semasa eh, apa namanya selama belum berakhir masa iddah, selama belum berakhir masa iddahnya. Nah demikian ya. Eh, adapun keinginan, ya wajar keinginan itu tidak tidak salah, ya sebagaimana juga yang terjadi pada uh, apa namanya tadi uh, istri Rifaah Al-Quradi istri Rifaah Al-Quradi ini ingin kembali kepada Rifaah Rifaah telah mentalak tiga istrinya dan istrinya ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yaitu Abdurrahman bin Az-Zubair ya Al-Quradi namun dia kayaknya kurang cocok atau kurang pas dia tidak merasakan nikmatnya berumah tangga dengan uh, suaminya yang baru ini yang terakhir ini maka dia ingin kembali maka Nabi juga mm, apa namanya merasakan hal itu maka Nabi berkata kepadanya La la'allaki turidina antarji ila rifa'ah kelihatannya kamu ini ingin kembali kepada rifa'ah jadi Nabi tidak mencela ya Nabi tidak menyalahkan keinginannya tersebut jadi sah-sah saja ya munculnya keinginan seperti itu nah cuma sebagai istri ya kita harus taat kepada suami dan tidak boleh kita menyakiti perasaan suami yaitu dengan mengatakan di depannya ya tentang kehebatan-kehebatan mantan suaminya kan begitu ya ya lalu membanding-bandingkannya dengan suaminya karena itu dapat melukai dan ya mencederai perasaan suaminya nah demikian jadi ini harus dihindari lah para istri jangan suka membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain ya karena itu akan menyakiti dan menyinggung perasaannya ya nah, tentu saja kita juga tidak ingin itu dibanding bandingkan dengan ya perempuan lain kan begitu ya nah demikian juga kita ya janganlah membanding bandingkannya di hadapan suami begitu ya ya di hadapan suami nah wallahu alam bisawab Nah, sekarang dan selanjutnya kami beralih di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan Pak volume radionya. Iya, dengan siapa di mana? Ya, mohon maaf terputus. Ya, kami beri kesempatan kembali bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung yang bertanya mengenai pembahasan nikah tahlil ini 0218236543 ya halo halo selamat assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana bapak dari mbak dari bapak Abu Ahmad di Pontianak pak silakan Pak Abu Ahmad ya oh ini anu tanya jauh ini betul pak oh ya boleh nih pak sekarang iya silakan langsung pak inti pertanyaan berbuat apa ya kan tapi salah satu di antaranya itu tidak melaksanakan sholat tapi dia masih yakin dengan dengan Islam itu pak nah, terus batasan-batasan mana seorang laki-laki ataupun perempuan e, meminta cerai kepada salah satunya itu pak baik itu saja pak ya iya pak terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Ya, saya kurang bisa nangkap tadi pertanyaannya. Tolong ya. bisa dibilang ya. Iya, ada su seorang nah. suami istri yang salah satunya ya. mungkin tidak nah. uh, tidak melaksanakan sholat. Nah, yang ditanyakan bat, sampai batasan manakah seseorang itu uh, boleh bersatu ya di antara ikatan suami istri itu uh, dalam satu rumah tangga maks apa uh, batasnya seperti apa Ustaz? Ya, selama keduanya masih muslim dan muslimah, ya tidak ada alasan untuk memfirok yaitu untuk memisahkan keduanya ya kecuali kedua, salah satu dari keduanya itu uh, ya apa namanya murtad ya maka ya kita katakan uh, maka difirok antara keduanya ya atau ada alasan-alasan syar'i seperti misalnya jatuh pada mula anah maka dia difirok setelah tak apa namanya ya setelah mula anah setelah proses mula anah selesai mereka berdua difirok atau misalnya salah satu dari keduanya murtad dari Islam maka itu difirok atau dipisah nah demikian Nah, jika tidak ada ya maka tidak ada alasan untuk memisahkan ataupun untuk e, antara suami dan istri. Nah, adapun eh, masalah-masalah yang sering kali muncul di dalam rumah tangga, ya misalnya suaminya masih bolong-bolong sholatnya atau ya tidak sholat, ya kita katakan tidak sholat lah, ya atau istrinya yang tidak sholat, ya itu bisa terjadi di dalam rumah tangga ya ya dan mayoritas rumah tangga rumah tangga muslim pada hari ini ya seperti itu keadaannya nah ini perlu kita tegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir ya belum jatuh kafir menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama nah demikian ya jadi tidak jatuh kafir karena meninggalkannya ya mungkin karena malas atau lalai ya, dan sebagainya selama dia tidak menghalalkan meninggalkan sholat ya menghalalkan dihalalkan meninggalkan sholat misalnya dia katakan sholat itu tidak wajib maka ini dia jatuh kafir dan apa namanya setelah proses penegakan hujah dan lain sebagainya tidak adanya mawani dan terpenuhnya syarat-syarat maka ia bisa dijatuhi sebagai e, seorang yang murtad dan apabila telah dihukumi murtad ya maka di sini lembaga negara yang mengurusi perkawinan yaitu dalam hal ini departemen agama ataupun eh, apa namanya eh, eh, dalam hal ini ya mungkin kua bisa memisahkan antara keduanya karena tidak halal seorang apa namanya muslimah berada bersama seorang laki-laki yang murtad. Nah, demikian. Ikhwanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Tapi ya kalau hanya sekedar dia meninggalkan sholat, dia malas sholat, kan begitu ya. Nah ini adalah satu maksiat besar. Meninggalkan sholat itu adalah dosa besar seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Maka dalam hal ini perlu proses ya kita katakan uh, pendekatan ataupun pengajaran ya. Ya uh, nasihat dan uh, kita katakan bimbingan. Ya karena demikianlah ya kondisi kaum muslimin pada hari ini mereka masih suka melalaikan sholat. Maka diberilah pengertian dan bimbingan kepadanya, pelajaran ya dan nasihat kepadanya agar dia mau sholat. Nah demikian mudah-mudahan ya dibantu dengan doa ya apa namanya mereka ataupun para suami ini mau sholat demikian juga para istri ya mau sholat ya nah demikian mau mengerjakan sholat dan paham atas, kewajibannya akan kewajibannya yaitu sholat lima waktu sehari semalam Nah ini merupakan rukun Islam yang kedua ya setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yaitu menegakkan salat lima waktu sehari semalam. Nah demikian. Jadi ya, itu tidak belum ya belum kita katakan sebagai alasan untuk memfirok memisahkan antara keduanya. Hmm, nah demikian. Adapun para istri bagaimana kalau suaminya e, mendapati suaminya itu meninggalkan sholat? Apakah dia boleh meminta cerai? Ya. E, nah ini adalah suatu ya alasan ya bisa ya seorang istri itu meminta cerai ya kepada hakim jika mendapati suaminya itu seperti itu dan setelah proses nasihat ya dan bimbingan tidak mau juga sholat maka ini adalah alasan yang bisa dibenarkan oleh hakim untuk mengabulkan permintaannya yaitu memisahkannya dari suaminya nah demikian Adapun suami, ya tentunya ini adalah suatu tugas dan tanggung jawab para suami untuk mendidik istri, ya agar ya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jika si istri bersikeras meninggalkan sholat, maka ada alasan baginya untuk apa namanya meninggalkannya ataupun menceraikannya. Tapi ya tentunya setelah proses ya, setelah proses pembelajaran, tarbiyah, bimbingan, nasihat, ya dan juga mungkin langkah-langkah yang disebutkan di dalam ayat yang memberitahunya dengan lisan, memisahkannya dari tempat tidur, ya kemudian mungkin sampai proses memukulnya tanpa menyakiti kan begitu ya Nah kalau semua proses itu sudah dilakukan, ya sudah cukup bersabar si suami ini, si istrinya juga tidak mau sholat, tidak kunjung juga sholat, maka ini ada alasan baginya untuk menalak dan menceraikan istrinya sebagai langkah terakhir kan begitu ya. Nah demikian jika hal itu tidak uh, eh, mana menimbulkan satu mudarat bagi dirinya. Nah demikian ya khanifiddin azanillah Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikian. Nah, Baik. Terima kasih dan e, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Taib ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah membahas salah satu di antara dosa besar yaitu melakukan nikah tahlil. Dan ini sebagaimana yang kita sebutkan para pelakunya mendapat laknat dari Allah dan juga mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan pelakunya itu seperti kambing pejantan ya, seperti hewan yang melakukan hal itu ya nah demikian juga eh, ini adalah ijma dan kesepakatan para ahli ilmu ya eh, dari kalangan ulama eh, dari kalangan sahabat tabiin atba'ut tabiin ya kecuali orang-orang yang menyempal ya seperti ahlu ra'i ya, dan itu tidak muktabar tidak perlu diperhatikan eh, dibuang jauh-jauh pendapat seperti itu nah kemudian para sahabat dahulu ya e, menganggapnya sebagai suatu perzinaan bagaimanapun baiknya orang ataupun e, pihak yang melakukannya dengan niat untuk membantu saudaranya ataupun lain sebagainya, mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang sama dengan zina. Ya bahkan ya, Syafi'i menyamakan e, akad tersebut seperti akad nikah nikah mut'ah yang diharamkan. Nah demikianlah ikhwan fillah azanillahu jami'an mudah-mudahan ya kita hmm, Uh, dapat eh, menjauhi perbuatan dosa besar ini dan dilindungi, dilindungi dari Allah oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan semacam ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua lebih dan kurang saya mohon maaf ya aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim